Para aimmah terus Imam Haddad rahimahullah taala dalam kitab Risalah Muawanahnya, kemudian Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayahnya, Imam Nawawi kitab Arba'in Nawawiyah. Tadi mengingatkan kita akan niat. Niat itu menghadapkan hati. Niat itu maknanya menghadapkan hati kepada siapa? Itu loh. Niat itu adalah kekuatan di dalam hati kita dikatakan niyah matiyah. Jadi kekuatan kendaraan kita untuk meluncur menuju tujuan, niat. Kalau niatnya lemah nggak akan sampai. Niat ada baik, ada tidak baik. Ada dunia, ada akhirat. Niat dunia saja. Kalau anda pergi ke, pengen belanja, pasti kebayang di otak anda akan beli sayur ya di pasar sana. Pasar jaga satu. Ya, sayur niat. Niatnya bener karena apa? Untuk masa anak-anakku nanti harus makan. Eh, niat nyampe ke sana. Kalau pengen yang masak mie kemudian mau beli sayur gak ada niat, gak sampai gak akan beli sayur. Jadi niat itu urusan dunia. Anda niat dengan Allah pun demikian. Untuk Allah. Jadi hendaknya kita senantiasa memperbaharui niat kita. Dan ingat-ingat ini selalu kami ingatkan. Ingat niat karena Allah. Niat karena Allah. Ketahuilah sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan jika bukan karena Allah. Maka tidak akan kita mengambil buahnya. Tidak ada buahnya. Jadi Imam, Imam Ibn Atta mengajari ma'al mukawin dengan Allah hendaknya engkau. Dengan Allah. Ingat ada tiga manusia yang disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih Imam Bukhari meriwayatkan tentang tiga model manusia. Yang pertama adalah seorang yang alim menuntut ilmu. Orang yang alim menuntut ilmu. Ilmu padahal. Dan sampai punya jamaah, punya um, sebagai seorang alim besar, punya murid besar. Banyak muridnya. Di saat ditanya oleh Allah untuk apa kau menuntut ilmu? Karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu tidak bisa dibohongi. Allah menjawab, Kadzibta kau berdusta. Kau menuntut ilmu hangat hanya ingin dibilang sebagai seorang yang paling alim, paling hebat, pemikir, jago nulis, jago debat, jago diskusi, jago ceramah. Dan sanjungan itu sudah kau dapatkan di dunia sana. Kau cebur neraka jahanam sana. Orang alim. Gara-gara apa? Niatnya salah. Litimala diwujuhin nas. Untuk bagaimana dikagumi oleh orang. Menuntut ilmu hanya untuk dikagumi orang. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Di medan laga. Oh, di medan laga. Berjihad di jalan Allah. Kalau ada kemungkaran langsung Allahu Akbar. Ditanya oleh Allah apa yang kau inginkan dari jihadmu itu sampai kau mati di medan laga. Dia menjawab karenamu ya Allah. Dan Allah lebih tahu niatnya dulu waktu di dunia. Allah menjawab kazibta kau berdusta. Kamu menyuarakan takbir bukan karena aku yang sungguhnya hanya karena besok biar dicatat di koran. Benderamu biar terlihat yang paling depan. Sehingga kalau kau diam sejak saja takut dibilang tidak sebagai pejuang. Sehingga kamu setiap ada sesuatu mesti yang paling depan hanya pengen disebut sebagai pejuang. Ah, paling banter nyeru Allahu Akbar. Hanya pengen kelihatan tangannya diangkat, serem. Kemudian besok terlihat di Quran bahasanya kelompok ini telah berjuang di jalan Allah, kau hanya ingin disanjung oleh manusia sebagai pejuang dan itu sudah disebut kau di dunia masuk neraka jahanam. Yang ketiga adalah siapa? Orang kaya. Orang kaya yang bersedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah sana kemari. Hebat sedekahnya. Akan tapi ternyata dengan sedekahnya itu ditanya oleh Allah untuk apa? Karenamu ya Allah, Allah Maha tahu niatnya waktu di dunia dulu. Ketika kau berdusta, kau bersedekah banyak memberikan kepada manusia, hanya pengen disanjung oleh manusia dan sana masuk neraka jahanam. Nah inilah kebaikan yang kita lakukan. Ini lagi bukan karena Allah nggak ada dugaannya dan sia-sia. Dan kalau sesuatu yang kita lakukan karena Allah kita ngerti. Dalam bahasa lain kita akan menghadiahkan untuk Allah. Akankah kita menghadiahkan untuk Allah yang maha tahu tentang sesuatu yang bakal dihadiahkan lalu kita berikan sesuatu yang jelek? Mustahil.